kesyirikan. Kata beliau, sesungguhnya kesyirikan al-awail orang-orang terdahulu itu lebih ringan dibandingkan kesyirikan orang-orang sekarang bahkan orang-orang yang terdahulu lebih sehat akalnya dibandingkan orang-orang yang sekarang. Tentunya yang dimaksud oleh beliau adalah pembahasan yang lampau bahwasanya orang-orang musyrikin itu dahulu kala mereka mengibadati makhluk-makhluk yang tidak berdosa. Ada yang mengibadati patung-patung yang tidak berbuat, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengibadati malaikat yang memang mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah mengibadati waalaikumsalam mengibadati para nabi dan orang-orang saleh yang mereka ibadati orang-orang yang tunduk kepada Allah ataupun benda-benda yang tidak berbuat maksiat seperti batu-batuan, pepohonan dan lain-lainnya. Adapun orang-orang sekarang terkadang mereka mengibadati, memuja afsakin nas, orang yang lebih fasik daripada sepasik-pasiknya orang yang dikenal berbuat zina, berbuat homoseksual, yang meremehkan agama, yang tidak salat, yang tidak Jumat. Mereka ini dianggap wali, dipuja dan dipuji, disanjung, diminta. Tentunya akan berbeda keadaannya antara orang-orang ini yang mengibadati wali-wali yang dikenal merupakan orang-orang yang fasik dengan orang-orang terdahulu yang mereka mengibadati makhluk-makhluk yang memang tunduk kepada Allah semisal malaikat, wali-wali, para nabi, patung-patung yang tidak berdosa, batu-batuan, pepohonan yang tidak berdosa, yang tidak berbuat maksiat. Adapun orang-orang sekarang, ya subhanallah, dan ini ada dalam tingkat orang-orang sufi yang menyempal, yang mereka ibadati orang-orang yang dikenal kefasikannya, berzina, berbuat homoseksual, meninggalkan sholat, tidak Jumat, dan seterusnya. Tentu akan lebih ringan yang terdahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang terdahulu mereka itu hanyalah berbuat kesyirikan dalam kondisi lapang. Dalam kondisi sempit, mereka kembali mengikhlaskan ibadah, doa, dan pujaan mereka kepada Allah saja. Ketika mereka dalam kondisi terjepit, contohnya ketika mereka di tengah lautan, Bahtera mereka itu diguncang oleh ombak, badai besar, angin topan. Mereka ketika itu tinggalkan segala macam Tuhan-Tuhan mereka di darat. Mereka menuju Tuhan yang di atas. Mereka murnikan ibadah dalam kondisi terjepit. Dalam kondisi lapang, baru mereka berbuat kesyirikan. Adapun orang-orang musyrikin di zaman ini, mereka berbuat kesyirikan dalam kondisi lapang, maupun dalam kondisi sempit. Dalam keadaan terjepit pun mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Ketika mereka ditimpa bencana pun seharusnya mereka merujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, malah kembali kepada yakni segala macam sembahan-sembahan selain Allah Swt. Sebagaimana yang telah kita terangkan pada kesempatan yang lampau. Ini maksudnya. Kemudian kata beliau, "Fa'lam, ketahuilah mereka orang-orang yang tergencil ke dalam kesyirikan sekarang memiliki syubhat lain yang mereka sebutkan dan ini adalah merupakan syubhat mereka yang terbesar maka hendaklah engkau kata Syekh Muhammad kepada kita semua hendaklah engkau mendengarkan apa jawabannya wahia annahum yaqulun innal ladzina nazala fihimul quran لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك syubhat mereka yang berikutnya dan ini syubhat yang terbesar kata mereka sesungguhnya orang-orang dahulu kala yang turun pada mereka Quran, orang-orang musyrikin yang terdahulu, Quraisy dan yang semisal mereka, yang turun di tengah-tengah mereka Quran, mereka itu kafir karena mereka tidak bersaksi bahwasanya la ilaha illallah karena tidak mereka ucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka pun mendustakan Rasulullah sebagai nabi. Bahkan mereka pun mengingkari hari berbangkit. Mereka juga dustakan Quran. Mereka jadikan Quran itu seolah-olah adalah merupakan perkataan sihir. Adapun kami, kata mereka, kami bersaksi la ilaha illallah bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, kami benarkan Quran, kami beriman dengan hari berbangkit, kami salat, kami berpuasa, bagaimana mungkin kalian menyamakan kami dengan mereka, orang-orang terdahulu? Sehingga akan hukumkan kami sebagai orang-orang musyrik sebagaimana mereka yang terdahulu. Padahal kami berselawat, padahal kami bersyahadat, bersaksi la ilaha Muhammad Rasulullah. Kami mengimani Quran, mengimani Rasulullah, mengimani hari berbangkit. Mereka dahulu kala diperangi oleh Rasulullah SAW. Mereka dahulu kala dihukumi kafir kepada oleh Allah SWT karena mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka beri, e, mereka mengingkari hari perbangkit, mereka dustakan Nabi, mereka dustakan Quran. Bagaimana mungkin disamakan antara kami dengan mereka? Ini subhat yang terbesar. Bisa anda pahami? Subhat mereka ini? Bisa enggak? Tayyip. Tentunya setelah ada syubhat kita harus tahu jawabannya. Fal jawabu maka jawabannya أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء فإنه كافر لم يدخل في الإسلام Jawabannya katakan, tidak ada dipersisikan di kalangan ulama. Seluruhnya mereka sepakat bahwasanya jika seseorang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perkara tetapi dia dustakan dalam perkara lainnya, maka orang ini dianggap kafir. Dianggap tidak masuk ke dalam Islam. Wa kadzalika idza amana bi ba'd quran wa jahada ba'dahu sama hukumnya jika dia mengimani sebagian isi Al-Quran dan dia kafir dengan sebagian isinya yang lain. Dia dihukumi kafir. Diberikan contoh, diberikan oleh contoh, diberikan contoh oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Kaman aqarra bitauhid wa jahada wujub as-salati أو أقر بالتوحيد والصلاة بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج كتب اليوم Contohnya, barang siapa yang mengikrarkan tauhid, tetapi dia mengingkari kewajiban salat. Beliau berikan contoh bahwasanya dalam Islam ini tidak boleh kita pilih-pilih syariat Islam. Semua kita terima. Nggak boleh kita imani sebagian, kita kafir kepada sebagian. Dia berikan contoh. Orang-orang yang ber, me, yakni meyakini, me, mengucapkan tauhid, mengakui tauhid keesaan Allah swt, tetapi dia mendustakan kewajiban salat. Atau dia dia mengakui tauhid, dia juga mengakui salat, tapi dia dustakan kewajiban membayar zakat atau dia mengakui kewajiban bertauhid, salat, zakat, tapi dia mengingkari kewajiban puasa. Atau atau seterusnya dia mengimani ini semua. Dia imani tauhid, dia yakni mengikrarkan, mengakui tentang tauhid, mengakui kewajiban salat, kewajiban zakat, puasa, tapi dia mengingkari kewajiban haji, dia semuanya dianggap kafir dia dianggap kafir wala walamma lam yanqad lam yanqad unasun fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam lil haji anzalallahu fi haqqihim tatkala tidak mau tunduk orang-orang di masa Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah haji, maka Allah turunkan ayat khusus tentang mereka. Dalam surah Al-Imran ayat 97, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Sesungguhnya karena Allah lah wajib bagi manusia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah barang siapa yang mampu melaksanakannya dan barang siapa yang kafir sesungguhnya Allah maha kaya dari sekalian alam. Ayat ini ikhwani rahimanillah wa ajma'in menjelaskan bahwasanya yang mengingkari kewajiban haji dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia itu menyetujui kewajiban salat, zakat, puasa dan lain-lainnya. Kemudian kata beliau kata Syekh Muhammad, "Wa man aqarra hadza kullihi wa jahada al-ba'tha kafara bil ijma' wa halla damuhu wamalu. Kalaupun dia mengimani seluruh rukun Islam, dia imani kewajiban bertauhid, dia ikrarkan tentang tauhid, dia akui tauhid, kewajiban yakni salat, puasa, zakat, haji, tapi dia ingkari hari berbangkit. Dia pun dihukumi kafir secara ijma. Bahkan dengan itu halal darahnya dan hartanya.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 Maksudnya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulnya. Wa yaquluna dan mereka berkata, kami beriman kepada sebagian, kami kafir kepada sebagian. Sebagaimana yakni paham yang sesat ini nyempal. Ya. Saya baca di artikel tentang ungkapan Lia Eden bahwasanya hukum sekarang ini kayaknya semua agama harus dihapus. Tidak perlu beriman kepada Rasul. Kita hanya beriman kepada Allah SWT saja. Ini bagian daripada yakni kekufuran nyata. Kekufuran nyata. Allah katakan mereka ingin mengimani sebagian, kafir kepada sebagian. وَيُرِيدُونَ أَنْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا Mereka ingin cari-cari jalan antara perkara tersebut. Jalan keluar daripada yakni iman tentunya. Cari-cari alasan, cari-cari subuhat dan seterusnya. Yang membuat orang-orang kacau balau ini karena agama. Menurut Lia Eden. Dengan masing-masing rasulnya. Semuanya kita hapuskan saja. Lebih baik kita beriman kepada Allah saja. Ini kufur. Bagaimana kita dapat mengimani Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalan para rasulnya? Kita tidak akan dapat mengenal Allah kecuali melalui jalan rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul kafirun haqqa. Mereka itu ulaika, mereka itu kata Allah, humul kafirun haqqa, orang-orang yang kafir sebenar-benar kekafiran. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, "Fa idza kana Allah قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة Jikalah Allah telah jelaskan, terangkan dalam kitabnya bahwasanya barang siapa yang beriman dengan sebagian agama ini dan kafir dengan sebagian lainnya, maka dia dianggap kafir secara nyata, maka akan hilanglah syubhat daripada apa yang mereka lontarkan. Apa tadi mereka lontarkan? Orang-orang musyrikin itu diperangi karena gara mereka tidak beriman, tidak mengucapkan kalimat syahadat. Mereka mengingkari Rasulullah, mereka mengingkari hari berbangkit. Mereka menustakan Quran, mereka katakan sihir. Kami tidak menustakan Quran, kami tidak kufur kepada hari berbangkit, kami imani hari berbangkit, kami imani Rasulullah, kami mengakui tauhid. Bagaimana disamakan? Seolah-olah agama ini hanya ada pada hal-hal yang mereka sebutkan. Padahal dalam agama ada larangan berbuat syirik. Dalam agama ada larangan memuja wali-wali, meminta kepada selain Allah SWT. Dalam agama kita ini, larangan memuja, meminta kepada selain Allah SWT ada. Berkata Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya, Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon bantuan, mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada larangan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, Innahu la yustaghathu bi, innama yustaghathu billah. Sesungguhnya tidak boleh minta bantuan, pertolongan dalam keadaan yakni musibah kepada aku tapi mintalah istighathalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, ini juga bagian daripada agama. Allah perintahkan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Aku akan kabulkan. Ketika ibadah ini dipalingkan diberikan kepada selain Allah SWT, kalau anggap tidak kafir, lantarkan mengatakan kami mengucap persyahadat, kami juga mengerjakan sholat, kami berhaji, kami puasa. La warabbil Ka'bah, tidak demi Allah. Memilih Ka'bah yang mengimani sebagian syariat, kufur dengan sebagian syariat, dia dianggap kafir secara kepada seluruh syariat ini. Paham? Jadi nggak bisa kita batasi Islam hanya dengan apa yang mereka katakan saja. Apalagi jika kita tarik kembali ke dalam, apa yang akan masukkan kami beriman dengan tauhid? Apa yang akan katakan kami beriman dengan Allah Subhanahu taala? Akan terlihat bahwasanya mereka tidak paham mana iman kepada Allah Subhanahu taala. Apakah yang diminta oleh Islam hanyalah mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah? seolah-olah semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dikatakan dia telah menjadi mukmin sempurna. Kalaulah hanya ucapan enggak ada bedanya antara orang munafikun dengan sahabat-sahabat Rasulullah semuanya mengucapkan ucapan yang sama. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kata Allah jika mereka berjumpa sama orang-orang beriman mereka juga mengatakan la ilaha illallah. Apa bedanya? Padahal mereka dikabarkan Allah sebagai kerak-keraknya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di tempat yang terendah daripada neraka. Bukankah orang munafik juga sholat beserta kaum muslimin? Bukankah mereka juga haji dengan Rasulullah SAW dan seterusnya? Maka tidak bisa dipisah-pisahkan agama ini. Kemudian beliau mengatakan, "Wahadhihi hiya allati ahli al-ihsa fi allati arsalahu ilaina." Inilah sebagian daripada perkataan-perkataan yang disebutkan oleh ahlul ihsa yang menuliskan suratnya kepada kami. Seolah-olah mereka ahlul ihsa mengatakan, "Kenapa kami dikufurkan?" Kami dikatakan musyrik, padahal kami beriman kepada Allah, padahal kami mengakui tauhid, kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kami sholat, kami puasa, kami zakat, kami mengimani hari berbangkit, kami mengimani Quran. Seolah-olah dengan ini dianggap orang-orang tidak boleh menjadi kafir jika melaksanakan amal-amal lainnya yang sebenarnya banyak perkara-perkara yang dapat mengeluarkan seorang daripada Islam. Allahu Akbar. Satu saja nabi yang dikafirkan oleh seorang, tidak dia imani. Contohnya ada orang beriman dengan semua nabi kecuali Isa, tidak mau dia beriman. Kafir. Dia kafir halal darahnya, halal hartanya, keluar daripada Islam. Subhanallah. Dan banyak perkara-perkara lain menghalalkan sesuatu yang haram, dia kafir dengannya. Dia halalkan zina, dia halalkan khamar. Dengan ini diharam walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia salat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi dia halalkan yang haram. Atau kebalikannya, dia haramkan yang halal. Bisa menjadi kafir. Allahu Akbar. Maka tidak boleh kita pilih-pilih agama ini. Kita diperintahkan untuk masuk dalam Islam secara total keseluruhan. Nggak bisa kita katakan, aku beriman dengan seluruh isi Al-Quran kecuali tentang masalah poligami. Subhanallah. Banyak orang-orang yang subhanallah terpengaruh paham-paham emansipasi gender, orang-orang orientalis, orang-orang kufar negeri sana, negeri bar sana terpengaruh dengan pemikiran mereka. Saya tidak setuju dengan syariat poligami dalam Islam. Yang lain saya setuju. Maka satu saja bagian dari persyarat ini diingkari keluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi jika dibuka sidang, kemudian debat, dengan bangganya mengatakan saya tidak setuju dengan ini, itu, segala macam. Subhanallah. Ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus diterima. Yang tidak boleh diingkari. Dan seterusnya. Kafir dengannya ikhwan rahimanillah wa yakmajma'in. Maka beliau katakan ini inilah inilah syubhat-syubhat yang dikirim oleh ahli ihsa kepada kami. Ketika mereka mengingkari kami memerangi mereka. Wa yuqalu aidan. Dijawab juga. Idza kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rasul fi kulli shay'in أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعثة وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بالباقي وهنا لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا Jika engkau mengakui bahwasanya barang siapa yang membenarkan Rasulullah dalam segala sesuatu tetapi dia mengingkari kewajiban salat maka dia kafir halal darahnya dan hartanya secara ijma sebagaimana paham yang muncul baru-barusan ini yang mengatakan lima waktu itu nggak wajib subhanallah dan banyak pengikutnya subhanallah mungkin jumlahnya ribuan pengikutnya yang wajib tahajud la ilaha illallah afabil batili yu'minun apakah dengan kebatilan mereka beriman padahal telah terang sekali dalam Al-Qur'anul Karim kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas karena kebodohan mereka mereka bantah hadis-hadis tidak perlu kita beriman kepada hadis semuanya masih ada keraguan padanya cukup Al-Quran dan Al-Quran gak ada keterangan lima waktu Taib jika anda katakan tahajud wajib baik jika anda katakan tahajud wajib berapa rakaat anda kerjakan kalau anda mengerjakan dua rakaat bagaimana cara mengerjakannya jika dia kerjakan sebagaimana kaum muslim mengerjakannya, tanyakan kepadanya. Pernahkah Quran mengatakan tahajud dua rakaat? Berdiri posisi pertama berdiri mengangkat tak, tangan takbir, meletakkan tangan atas dada, rukuknya, sujudnya. Adakah Al-Quran menjelaskan demikian? Faya subhanallah. Ini menunjukkan ikhwan rahimanillah ikhwan betapa pentingnya ilmu. Yang tidak belajar maka siap-siap dimangsa oleh berbagai macam paham kesesatan yang akan menggiring seorang ke neraka jahanam waliyadzubillah apalagi di zaman fitnah sekarang ini du'atun ala abwabi jahannam yang dikhawatirkan Nabi telah bermunculan penyeru-penyeru ke neraka jahanam sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW telah bermunculan man ajabahum qadhafa qadhafahum fiha yang memenuhi surah mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah demi Allah saya katakan hal ini menunjukkan wajibnya kaum muslimin kembali belajar agama yang benar kitabullah dan sunnah Rasulullah yang jelas-jelas dipahami oleh orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah, para sahabat, generasi tabi'in, maka siap-siaplah Anda dimangsa dengan berbagai macam al awham wasyukuk, keraguan-raguan tatkala Anda bangun agama di atas kejahilan. Maka tercela sekali orang-orang menjauhi ilmu, menjauhi majlis-majlis ilmu, mencela majlis-majlis ilmu mencela majlis-majlis hadis dan seterusnya orang seperti ini adalah orang-orang yang siap-siap dimangsa oleh iblis dalam berbagai macam rajutan-rajutan syubhat, keraguan-raguan dan lain-lainnya. Maka di kafir kata Rasul kata Syekh Muhammad kalau dia mengimani kalau dia membenarkan Rasulullah dalam segala sesuatu tapi dia ingkari kewajiban salat maka dia kafir halal darahnya hartanya secara ijma ijma kesepakatan kaum muslimin haram yakni yang seharusnya haram darahnya menjadi halal tentunya maksudnya adalah jika ini diterapkan oleh pemerintah kaum muslimin penguasa kaum muslimin dalam Islam bukan semua orang berhak untuk menjatuhkan hukum kisas eksekusi eksekusi itu miliknya penguasa kaum muslimin وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعثة Demikian pula halnya jika dia imani seluruh agama ini kecuali hari berbangkit. Maka dia akan menjadi kafir. Wa kadzalika law jahada wujuba shaumi Ramadan wa saddaqa bil baqi. Sama hukumnya kalau dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan dan dia benarkan segala sesuatu selain ini, dia menjadi kafir. Dan dalam perkara tidak ada perbedaan di antara seluruh madhab-madhab para ulama' dan Al-Quran telah mengatakan hal ini dengan terang sekali. Dengan jelas sekali. Bahwasanya yang beriman dengan sebagian, kafir dengan sebagian dihukumi kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kami sebutkan kata Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم hal yang harus dipahami bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling tertinggi yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Fama'lumun hal yang dipahami, yang diketahui oleh seluruh kita. Perkara tauhid adalah perkara yang terbesar, yang paling terwajib yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'zamu min dan perkara tauhid itu lebih besar daripada perkara salat. Kata beliau, "A'zamu min as-salati waz-zakati was haji Perkara yang dipahami, disepakati bahwasanya tauhid adalah perkara terbesar, lebih besar daripada perkara salat, zakat, puasa, haji. Fa kaifa idza jahada al-insanu syai'an min hadhihi al-umur?" Bagaimana jika ada seorang manusia mengingkari satu bagian daripada perkara-perkara ini. Kafara walau amila bi kulli ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang diingkari perkara, daripada perkara ini walaupun satu saja, maka dia menjadi kafir dengan apa-apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jahada at-tauhid alladhi huwa dinur rusul kullihim la yakfur Subhanallah, ma a'jaba hadzal jahla. Beliau berkata, kalaulah rukun Islam ini mengucapkan kalimat syahadat, puasa, salat, zakat. Satu saja diingkari, maka orang akan kafir dengannya. Kemudian beliau mengatakan, apakah mungkin yakni mengingkari satu bagian daripada perkara-perkara yang tadi saya sebutkan di atas kata beliau tentang perkara-perkara yang hukum Islam. Dianggap kafir tapi mengingkari tauhid tidak dianggap kafir yang mana, yang mana dia adalah merupakan agama semua rasul. Subhanallah, alangkah anehnya perkara ini. Seolah-olah beliau mengatakan kepada orang-orang yang tergelincir ke dalam kesyirikan semua akan sepakat mengingkari saja kewajiban sholat atau zakat atau puasa atau haji. Yang ini semua satu diingkari saja dia akan kafir. Apakah mungkin mengingkari satu perkara seperti ini dianggap kafir sementara mengingkari tauhid perkara yang terbesar nggak kafir? Alangkah anehnya akal kalian. Alangkah anehnya kejahilan kalian. Subhanallah. Kalaulah orang mengingkari puasa, mengingkari sholat, dianggap kafir. Lantas orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dianggap tidak kafir. Yang mengatakan ada makhluk yang juga turut dapat memberikan manfaat dan menolak menolak dari selain Allah, enggak dianggap kafir. Yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala juga enggak dianggap kafir karena dia beriman dengan solat, mengakui kewajiban solat, zakat, puasa dan seterusnya yakni yang mengingkari perkara-perkara tauhid nggak dianggap kafir, sementara mengingkari sholat, puasa, zakat saja dianggap kafir. Subhanallah, alangkah anehnya cara berpikir kalian. Wa yuqalu Dikatakan juga untuk mereka. Haulai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qatalu bani Hanifata وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله wa yuadzinun wa yusallun katakan juga kepada mereka sebutkan juga mereka para sahabat-sahabat Rasulullah SAW memerangi Bani Hanifah mengikutnya Musailamah al-Kadzab nabi palsu mereka para sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah memerangi Bani Hanifah. Mengikutnya Musailamah. Padahal Bani Hanifah mereka itu telah masuk Islam bersama Nabi SAW. Mereka juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagaimana paham Ahmad Mirza Mirza Ghulam Ahmad Ahmadiyah. Mereka pun mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yu'adzinun mereka pun mengumandangkan azan mereka juga salat fa in qala innahum yaquluna inna musailamata nabiyyin inna musailamata nabiyyun qulna hadha huwal matlub tanyakan kepadanya para sahabat memerangi Bani Hanifah padahal mereka salat mereka azan mereka seterusnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalau mereka mengatakan mereka diperangi karena mereka mengaku Musa lama sebagai nabi. Kita katakan itulah yang ingin kami tuntut daripada kalian. Keyakinan mereka yang batil ini membuat mereka diperangi, membuat mereka keluar daripada Islam. Padahal mereka mengucapkan syahadat. La ilaha ilallah Muhammad Rasulullah. Mereka mengumandangkan azan, mereka salat. Subhanallah. Kenapa mereka dikafirkan oleh para sahabat, diperangi halal darahnya? Bahkan yakni anak istri mereka menjadi budak-budak harta mereka menjadi harta rampasan perang. Menunjukkan mereka kufar, kafir. Padahal mereka juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa diperangi? Kalau mereka mengatakan mereka diperangi karena menganggap Musailamah sebagai nabi. Allahu Akbar. Kita katakan itu yang kami ingin daripada kalian. Jawaban seperti ini yang kami inginkan daripada kalian. Yang intinya bahwasanya orang akan menjadi kafir walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, azan, salat dan lain-lainnya. Selama dia mengingkari bagian tertentu dalam agama ini. Meyakini hal-hal yang tidak boleh yakin dalam agama ini. Kata beliau Syekh Muhammad, "Idza kana man rafa'a rajulan ila rutbati nabi sallallahu alaihi wasallam kafara wa halla maluhu wa damuhu wa lam tanfa'u ash-shahadatan wala salah fa kaifa biman rafa'a syamsan aw yusuf أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة جبار السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه kata beliau Jika saja ada orang yang mengangkat seseorang laki-laki pada posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dikufurkan, dikafirkan. Kata beliau, orang-orang Bani yakni Bani Hanifah dikafirkan karena mereka mengangkat ya yakni lama setingkat dengan Nabi, sama dengan Nabi menjadi Nabi selain Rasulullah SAW dikafirkan. Yang mengangkat manusia biasa kepada derajat Nabi dikafirkan oleh kaum muslimin. Para sahabat diperangi menjadi halal hartanya, darahnya, nggak bermanfaat baginya ucapan syahadatnya, nggak berguna azan yang mereka kumandangkan, salat mereka yang mereka perbuat. Bagaimana pula tidak dikafirkan? orang-orang yang mengangkat semisal Syamsan. Ini orang-orang yang disembah dasar Allah pada masa beliau Syekh Muhammad seperti Yusuf atau mengangkat yakni sahabat Nabi atau ada seorang nabi yang dia angkat setingkat dengan derajat Allah Subhanahu wa taala. Dia sekutukan, dia angkat lebih daripada posisi dia sebagai manusia tapi memiliki ketuhanan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal mengatur, memberikan manfaat, mendatangkan mudarat, mengabulkan dan seterusnya menyembelih untuknya, berdoa kepadanya. Jika saja Bani Hanifah dikafirkan para sahabat karena mereka mengangkat Musailamah setingkat dengan Nabi, menjadi kafir halal darahnya dan seterusnya, apakah mungkin tidak kita kafirkan orang-orang yang mengangkat manusia sama dengan Tuhan dipuja dan diminta? Allah Akbar. Orang-orang yang mengangkat Syamsan, Yusuf, mengangkat sahabat, lebih bukan setingkat dengan Nabi tapi lebih daripada itu setingkat dengan Allah swt nggak dikafirkan dihalalkan mereka meminta kepada Sayyidina Allah swt ya Abdul Qadir Jilani ikhdi hajatana kabulkan hajat kami tidak dikafirkan ya Syekh Ahmad Badawi ya, ya Badawi madat bantuanmu ana fi hasbi kami dalam perlindunganmu fala ilaha illallah nggak dikafirkan sementara yang mengangkat seorang sama dengan Nabi dikafirkan Allahu Akbar. Subhanallah. Alangkah besarnya perkara ini. Beliau mengucapkan dalil Kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah karena Allah telah mematri, mengunci mati hati-hati orang-orang yang tidak mengerti. Dalam surat dalam surat Ar-Rum ayat 59. Kenapa bisa tergencet ikhwan? Rahimani Karena telah terpatri hati mereka. Tidak, tidak mereka gunakan akal sehat lagi menalar apa-apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Yang datang kepada dukun, meminta kepada dukun hajatnya. Wahai dukun, tolong mudahkan urusan rezeki saya, dunia saya. Tolong perkuat kursi saya, jangan sampai saya digoyah. La ilaha illallah. Enggak dikafirkan? mentang-mentang dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan dia sholat dan dia haji subhanallah padahal rezeki Allah SWT yang mengaturnya tidak ada makhluk yang bisa mengatur rezeki Allah Akbar ini karena kejahilan umat jika meyakini seorang mengetahui perkara gaib saja telah membuat seorang keluar daripada Islam karena perkara gaib hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja dan hanyalah rasul-rasul pilihan saja yang Allah berikan perkara-perkara tertentu daripada perkara gaib yang Allah beritahukan kepada mereka. Subhanallah. Yang meyakini benda seperti jimat, keris, batu akik dan seterusnya mendatangkan baginya manfaat, membaik menghilangkan daripada mudarat. Enggak dikatakan dia musyrik, enggak dikatakan dia kafir karena dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah karena dia sholat karena dia jaki, eh, karena dia zakat, haji dan seterusnya. Subhanallah. Wallahu taala alam. Insyaallah syubhat-syubhat berikutnya kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT menerangi hati kita untuk memahami tauhid ini, menjaga dalam hati kita tauhid untuk tetap terpatri terhujam sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa sallallahu وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Iya, jazakallah khair Ustaz atas uh, tausiahnya. Baik, sudah uh, banyak menelpon yang sudah masuk. Kita coba angkat yang satu ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana, Pak? Hamba Allah di Batam Center. Batam Center. Ya, silakan, Pak. Uh, bagaimana Ustaz menolak subhat dari uh, saudara-saudara kita yang Eh, kita, apabila kita <clears throat> apa memberitahu mereka tapi karena kita ilmu keilmuan kita terbatas jadi bagaimana caranya untuk um, apa menjawab uh, dari subhat subhat mereka gitu. yang pertama yang kedua uh, saya punya uh, musab Usmani itu Ustaz, dengan musab yang Indonesia itu beda uh, seperti Bismillah itu kalau Usmani itu tidak panjang tapi yang di Indonesia panjang Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadal Ustaz. طيب bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu wassalamu ba'du. Ikhwani, barakallahu fikum ajma'in, الله فيكم أجمعين ووفقكم Bagaimana kita menolak syubhat? Tentunya ikhwan ini mewajibkan kepada kita untuk menimba ilmu. Kalau antum tidak menimba ilmu, tidak bisa antum menolak syubhat. Dengan ilmu lah akan ditepis syubhat. Maka wajib bagi antum semua belajar. Mempelajari syubhat-syubhatnya, mempelajari kebenaran dalam Islam, bantah dan kebenaran dalam Islam. Kalau anda kata antum tidak mampu, jangan coba-coba berdebat. Demi Allah, boleh jadi makan akan masuk ke dalam otak antum syubhat, nggak tercabut kembali. Jangan katakan aku mampu untuk menghadapinya. Kalau nggak kokoh, dilarang berdebat apalagi di hadapan orang banyak boleh jadi karena kuat hujahnya dia bagus retorika berbicaranya dia punya kaidah-kaidah dalam yakni berbicara dan seterusnya sementara antum tidak memiliki ilmu itu semua nggak memiliki ilmu debat dijatuhkan di hadapan orang-orang banyak akhirnya orang banyak menganggap yang hak itu batil yang batil itu jadi hak dan antum demi Allah berdosa besar sekali Allah swt hendaklah orang pandai-pandai mengukur sampai mana batas keilmunya rahimallahu mru'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang tahu dirinya sampai di mana. Jangan modal semangat dalam agama ini. Tidak boleh modal semangat. Harus diiringi dengan ilmu. Maka hukum asal berdebat dilarang. Kecuali bagi orang-orang yang mutamakin, miliki yakni ilmu yang klasik yang dalam, yang mampu berdebat. Jika tidak, haram baginya. Tidak boleh dia tantang, tidak boleh dia mendengarkan syubhat mereka. Jauhi semua. Kemudian tentunya lebih gampang pada zaman sekarang ini antum orang-orang awam bahasa Arab nggak kenal, kaidah beragama nggak kenal, mau nentang kiai-kiai yang mereka bahasa Arabnya kuat tentunya, alfiyah mereka hafal, apalagi ujurmiyah dan seterusnya kotor nada, maka eh, kasihan diri anda. Cukuplah anda berdakwah kepada mereka dengan memberikan kitab, kitab, CD-CD dan seterusnya. Jangan berdebat jika Anda belum siap. Wallahu taala alam. Itu mengenai masalah menepis syubhat. Adapun tentang Musab Uthmani, akhi barakallahu fik, semua Quran yang ada di muka bumi ini semuanya Musab Uthmani. Maksudnya adalah sesuai menurut yakni kitabah tulisan Uthman radhiyallahu taala, tulisan para sahabat yang disepakati pada masa Uthman radhiyallahu taala. Dahulu kala banyak dialek dalam dalam Al-Qur'an Al-Karim. al quran al karim sebagian sahabat memiliki dialek-dialek dan tentunya ketika itu dialek diperbolehkan dalam Islam untuk memudahkan sebagian suku-suku. Makanya ketika seorang didengarkan Umar membaca bacaan yang berbeda dengan Umar, dia tarik orang tersebut. Dimarahi oleh Umar. Bagaimana kau baca ini sementara aku tidak seperti ini yang ku dengarkan daripada Rasulullah. Kemudian dia tarik orang ini kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, bacakan bacaanmu. Dia baca bacaannya, Umar baca bacaannya. Kata Rasulullah, beginilah Quran diturunkan. Sama sebagaimana yang kalian bacakan dua-duanya. Ada beberapa dialek dalam Islam. Kata Rasulullah, Nuzilal Quran ala sab'ati ahrum. Diturunkan Quran atas tujuh dialek. Dan itu masih berlaku pada masa Abu Bakar. Eh, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar radhiyallahu taala anhu dan asal muasalnya Quran itu tidak dikumpulkan sebagaimana yang kita lihat sekarang. Ketika banyak terbunuh pada peperangan yakni melawan Musailamah kadzab Bani Hanifah, para qari penghafal Quran, maka para sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar, Umar dan antaranya agar segera Quran ini dibukukan menjadi satu buku. Ini kodifikasi atau jamul Quran, mengumpulkan Quran yang pertama kali. Dikumpulkan disimpan kitab yang asli ini Al-Qur'an yang telah terkumpul oleh Hafsah radhiyallahu taala anha. Tapi masih berlaku dialek-dialek. Ketika masa Uthman mulai terlihat yakni satu suku membanggakan sukunya, dialeknya dengan dialek yang lain, maka bersepakat para sahabat untuk menghindarkan perpecah belahan agar jangan sampai seorang mengkufuri bacaan yang lainnya semuanya Allah turunkan maka sepakatlah para sahabat Sampai-sampai Ali pun mengatakan demikian. Mereka sepakat dengan pendapat Uthman ketika itu dibakar seluruh mushab kecuali mushab yang ditulis dengan bahasa Quraisy. Karena itu bahasa yang paling yakni dominan di bangsa Arab. Maka seluruh Quranul Karim selain yang berbahasa dialek Quraisy dibakar. Itu di hadapan para sahabat sebagaimana kata Ali. Ketika ada yang mencela Umar, ketika ada yang mencela Uthman karena membakar Musa Musab kata Ali, dia melaksanakannya ala mar'an minna di atas penglihatan kami, kesaksian kami, kesepakatan kami. Maka Quran di Indonesia, di Saudi Arabia, di mana-mana semuanya dikatakan Musab Utsmani. Rosemnya, yakni gambarnya itu sama semua, walaupun terkadang tulisannya berbeda, titik barisnya berbeda yang membaca Quran Mushab Uthmani dengan riwayat Hafiz yang kita baca sekarang ini namanya riwayat Hafiz orang Indonesia orang timur kebanyakan Saudi Arabia dan seterusnya yang kita baca Quran yang kita baca ini berbeda dengan yakni tulisan orang-orang Maghrib orang-orang Maroko orang-orang Tunis Aljazair mereka membaca dengan riwayat Warsh tulisan yang berbeda contohnya Qaf kita Qaf itu titik dua di atas kof mereka titik satu di bawah. Kenapa bisa berbeda-beda? Kita katakan ini sesungguhnya Quran ketika turun kepada para sahabat tidak ada titik barisnya sama sekali. Maka rosamnya sama semua. Ya, Bismillah itu pada masa Rasulullah dan para sahabat nggak ada bi titik satu di bawah, nggak ada harokat di bawah nggak ada. Di atas sini itu harokat mati nggak ada, nggak ada. Semuanya nggak ada. Dengan apa mereka membaca? Dengan sadiqah. Dengan tabiat mereka yang tidak akan mungkin salah. Tetapi ketika tersebar agama Islam, masuk orang-orang ajam ke dalam agama Islam, mereka bersalahan dalam baca nggak ada titik dan baris, maka diperkarsai oleh Ali ketiga itu oleh Abu Aswad Ad-Duali, mulailah diberikan isyarat-isyarat tanda-tanda. Dipersempurnakan oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Sebagaimana kita lihat. Nggak ada para sahabat nggak ada tanda wakaf, kofa, lam, la, nggak ada sola, nggak ada itu. Lam, maknanya la taqif, nggak ada itu semua. Itu adalah merupakan perkara-perkara untuk memperbaiki bacaan Quran saja. Nggak ada pada masa Rasulullah dan para sahabat. Maka jangan salah. Quran kita semuanya Rasulnya Rasul Uthmani, Mushabnya Mushab Uthmani. Tidak boleh Quran selain Mushab Uthmani. Walaupun tulisan-tulisan terkadang berbeda. Saya punya Quran waris berbeda dengan Quran yang kita baca hafaz. Berbeda hurufnya, ya. Maksudnya gambar hurufnya berbeda. Kemudian juga berbeda cara membacanya. Mereka memperbanyak imalah seperti wadduhai itu imalah yang mereka baca dalam segala sesuatu kita hanya dalam menjereha saja dan ini kembali kepada ilmu Quran Al-Karim ulumul Quran wallahu taala alam Ya, jazakallah khair dan mudah-mudahan uh, Bapak yang bertanya di Batam Center tadi bisa paham dari apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz. Baik, kita coba angkat uh, penelpon berikutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dari Arif di Singapura. Pak, Pak Arif di Singapura. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, gini Ustaz, apakah itu dulu itu termasuk dibahas dan Halo, ah, bisa diulangi? Ini agak putus-putus suara antum di sini. Ah suluh, Ustaz. Suluh, orang yang melaksanakan suluh, Ustaz. Apakah termasuk tidak Ustaz? Ah gimana kalau kita salat berimam ya, Ustaz? Nah, itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Suluk dari bahasa Arab. Salah kayak maslakan wa sulukan artinya jalan ilmu suluk yakni ilmu yakni mencari jalan mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam al-majmu' majmu' majmu al fatawa ada dalam beberapa jilid tertentu ilmu suluk ilmu tentang suluk jalan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka jika jalan tersebut itu sesuai dengan sunnah maka dia tidak tercela tetapi ketika jalan itu jalan yang dibuat-buat, yang diadakan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia tercelah dan dia bid'ah. Sebagaimana sebagian daripada yakni uh, pembelajaran ilmu-ilmu suluk seperti ini mengharamkan kepada murid bertanya kaidah-kaidah mereka dalam beragama. Jadilah engkau di gurumu seolah-olah engkau adalah jenazah yang dimandikan. Barang siapa yang bertanya kepada gurunya, lima, kenapa? Lam yufleh tidak akan pernah bahagia, dia akan celaka. Ini kaidah-kaidah yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perkara yang menyimpang. Ada lagi kaidah-kaidah mereka bahwasanya seorang jika dia ingin mencapai derajat yang tinggi, sampai pada jenjang tertentu dia harus meninggalkan membaca Quran, meninggalkan membaca hadis, dia sibuk konsentrasi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Ini tentunya perkara yang batil. Oleh karena itu kita memerlukan rincian kembali. Jika dimaksudkan suluk ini adalah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu sama dengan tariqah. Tariqah itu dari bahasa Arab artinya jalan jalan mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu taala. Jika tariqah ini atau suluk ini mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak tercelah dia. Tapi ketika ini menjadi istilah bagi suatu perkara yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, cara-cara Rasulullah dan para sahabat dalam ibadah dan seterusnya, maka dia adalah merupakan perkara yang wajib ditolak. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, dan dari Pak Arif di Singapura kita beralih ke SMS. Eh, Jadi datang dari 0813 uh, eh, sekian sekian. Pertanyaannya ini dari hamba Allah di Batu Haji. Seseorang yang benar mengakui yang benar-benar mengakui sunnah, tetapi ada salah satu anjuran sunnah yang belum dapat dilaksanakan, apakah orang itu dianggap kafir, Ustaz? Tawadul. bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Sunnah ini memang luas sekali pengertiannya. Ada menurut para ahli fiqih, sunnah itu adalah sama dengan istihbab dianjurkan jika diperbuat dapat pahala jika ditinggalkan nggak dapat dosa tetapi yang ditanyakan di sini kayaknya sunnah secara tinjauan syariat orang yang tidak mengamalkan berapa bagian daripada syariat bagaimana hukumnya apakah dia dianggap keluar daripada ahlu sunnah atau dia menjadi kafir kita katakan ikhwan rahimanillah wa iyakum agama ini bertingkat-tingkat dan dalam agama ini nggak lepas daripada lima perkara hukum. Hukum taklifi namanya. Kalau dia bukan wajib maka haram. Atau dia itu mustahab atau dia makruh atau mubah. Orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara daripada sunnah Rasulullah SAW yang sifatnya itu adalah mubah tidak mengapa. Dia kerjakan tidak mengapa. Orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan saja mustahab juga tidak mengapa jika dikerjakan dia dapat pahala semisal bersiwak laula anna syukur ala ummati la amartuhum bisiwak kalaulah tidak memerlukan bagi umatku aku akan perintahkan mereka bersiwak inda kulli wudu tiap kali berwudu dalam riwayat lainnya inda kulli salah tiap kali salat jika dia tinggalkan, tidak mengapa tidak membuat cacat agamanya tetapi jika dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib ya meninggalkan perkara-perkara yang wajib, maka dia berdosa dan haram. Apakah dia kafir dengan meninggalkan perkara-perkara yang wajib tersebut? Para ulama rahimahumullah taala sepakat yang meninggalkan syahadat dia kafir, keluar daripada Islam. Yang meninggalkan ucapan kalimat syahadat dia kafir keluar daripada Islam. Namun mereka bersisi pada rukun Islam yang lainnya seperti salat, zakat, puasa dan haji. Yang jelas jumhur mayoritas para ulama tidak mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan kewajiban haji, zakat, puasa selama tidak meyakini bahwasanya dia adalah perkara yang yakni nggak meyakini bahwasanya dia merupakan perkara yang tidak wajib. tetap yakini kewajibannya. Gak kafir dan perselisihan yang sangat sengit sekali antara al-sunnah adalah terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat. Sebagian mengatakan kafir, sebagian tidak mengatakan kafir. Dilihat lagi kewajibannya. Ya. Kalau dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib, lihat lagi. Apa yang dia tinggalkan? Kalau dia meninggalkan sholat, kita katakan terjadi perselisihan sengit antara para ulama dia menjalankan zakat, dia tidak melaksanakan puasa Ramadan, menjalankan puasa apakah dia kafir? Tidak menurut pendapat yang paling rajin daripada jumhur ulama, enggak enggak kafir dia. Selama tidak dia katakan yakni puasa itu enggak wajib, enggak kafir. Dia ya, yakini kewajibannya tapi dia tidak mengerjakannya. Lalai dia. Malas dia, enggak kafir. Jadi jika tadi pertanyaannya, apakah seorang meninggalkan saat-saat sunnah daripada Rasulullah SAW, dia dianggap keluar daripada Islam? Kita katakan apa yang ditinggalkan? Kalau anda kata yang dia tinggalkan perkara-perkara usul, akar daripada Islam ini, ya, tentunya meninggalkan takzim kepada Rasulullah SAW ini kufur dengannya. Atau melecehkan Rasulullah SAW, kufur dengannya, dan seterusnya. Jadi ikhwan yang perlu antum ketahui bahwasanya para ulama dalam semua mazhab yang empat menyebutkan banyak sekali hal-hal yang membuat seorang menjadi kafir. Baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan etikat. Banyak sekali. Ya. Dan ini semua jika dikerjakan oleh seorang membuat dia keluar daripada Islam. Maka semuanya harus kita ketahui. Yang meremehkan Quran, dia campakkan Quran. Ini apa ini Quran? Dia campakkan ke sampah. Kafir dengannya, subhanallah kafir dengan Quran Karim kafir dengan Islam dan seterusnya maka tentunya semuanya diukur dengan kadar dan tingkatan masing-masing Allah Ta'ala alam Tapi anda kata perkara-perkara yang lain tadi perkara-perkara sifatnya sunnah saja nggak wajib nggak tercela seorang meninggalkannya ya dan dia tidak kepada Al sunnah jemaah Allah Ta'ala alam Iya, jazakallah harus tata, tata jawabannya dan kita akan coba uh, terima telepon selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana nih, Pak? Dengan Nasi Lukman di Tanjung Mas. Oh, iya, silakan Pak Lukman. Eh, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, Ustaz, kenapa kita mengikuti sunnah-sunnah ini? Kenapa orang awam pandang kita seperti orang gila dia bilangnya. Yeah. Apa ni kain sembayang, senteng, gantung dia bilang gitu. Yeah. Ha. Lagi satu dia bilang apa ni janggut kumis tak ada dia bilangnya seperti kambing. <laughs> ada juga yang bilang saya seperti teroris. Apalagi saya duduk di kedai kopi yeah. pakai t-shirt putih, pakai songkok hitam tu. Dia sendiri langsung dia bilang dengan saya, "Eh man, kau macam teroris lah," kata dia. itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan kita di akhir zaman, akhi barakallahu fiik. Antum itu hidup di akhir zaman, kamu hidup di akhir zaman, kita hidup di akhir zaman. Zaman yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'." bermula Islam ini asing dan dia akan kembali menjadi asing sebagaimana dia bermula. Fatu balil quraba, maka beruntunglah. Bahagialah orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing di tengah-tengah orang ramai. Tentunya asingnya dia dengan sunnah. Ditanyakan oleh disebutkan oleh Rasulullah SAW ciri mereka tentang orang-orang asing ini adalah alladzina yuslihuna hina fasadannas nas orang-orang yang memperbaiki ketika orang-orang rusak. Orang-orang yang berusaha membangun agama Islam yang dari Rasulullah SAW diajarkan ketika orang-orang tidak tahu itu bagian daripada agama. Perkara janggut bagian daripada agama yang melecehkannya jika dia paham dan mengerti dapat keluar daripada Islam, kafir dengannya. Melecehkan janggut, sama dengan melecehkan syariat Rasulullah yang mengatakan khusus syawari bawa liha. Pelihara janggut kalian dipendekkan kaum sekalian bukan cukup dipendekkan yang melecehkan ini sambil dengan melecehkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Tapi karena kebanyakan manusia adalah tidak mengerti, maka tentunya dibutuhkan daripada antum penanya dan kita semua untuk menyebarkan dakwah ini kepada kaum muslimin agar mereka mengerti, agar mereka tidak tergencet ke dalam kekufuran. Karena kebodohan mereka melecehkan bagian daripada syariat Rasulullah SAW. Mungkin ada orang melihat perempuan bercadar, kok di mungkin di Batam ini udah banyak. Di tempat-tempat lain mungkin dianggap ini orang sesat sekali dalam Islam ini pahamnya sesat ini. Sementara orang yang berbekini dia, waliyadzubillah, dianggap ini contoh kemodernan, ini perempuan modern ini. Subhanallah. Kalaulah standar kita itu orang banyak, akan hancurlah agama ini. Akan rusaklah agama ini Wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu ikuti kebanyakan orang ke bumi ini engkau akan tersesat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain berjenggot? Tengok orang banyak enggak berjenggot. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu yang berjenggot hanyalah orang-orang teroris saja itu. Itu tengok semua itu. Si fulan, si fulan itu yang mati, itu yang ditembak segala macam. Itu jenggot semua. Kamu sama dengan mereka. Allahu Akbar. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan kita bukan teroris. Allahu Akbar. Jadi sabar ikhwan rahimakumullah. Sabarlah antum dalam menghadapi yakni berbagai macam ujian. Dan Rasulullah telah mengingatkan kita kelak akan ada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini. Yang kata Rasulullah, mereka dapat ganjaran lebih banyak daripada 50 kali amalan para sahabat. Subhanallah. Siapa mereka? yakni orang-orang yang hidup pada zaman fitnah yang banyak sekali mereka tidak pernah melihat Nabi SAW tidak pernah melihat mujizat dan seterusnya tapi mereka beriman dan ya beriman sebagaimana Rasulullah beriman berupaya mengikuti jejak Rasulullah SAW mereka itu dianggap oleh Rasulullah sebagaimana orang-orang yang memegang memegang bara api al-qabidun al-jamrah begitu sulitnya agama ini dipegang sebagaimana bara api agama ini persis bara api jika kita pegang tanggung-tanggung Allah Akbar. Panas membuat tangan kita menggelepuh. Subhanallah. Jika kita lepaskan dia, lepaslah agama ini. Enggak ada lagi agama kita. Begitulah keadaan orang-orang yang mengamalkan Islam di akhir zaman. Mereka jumlahnya sedikit. Sebagaimana dalam riwayat Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang sedikit di tengah-tengah orang yang banyak yang menyelisih mereka lebih banyak daripada yang menyepakati mereka. Subhanallah. Ini ciri-ciri mereka. Al-ghuraba, orang-orang yang asing. Ibarat mereka memegang bara api. Bara api inilah agama yang murni, yang benar. Jika dia dipegang tanggung-tanggung, kita nggak sanggup. Tangan ini akan menggelepuh. Jika dia dilepas, lepaslah agama. Bagaimana caranya? Genggam erat sekuat-kuatnya, tekan walaupun apa yang akan kita hadapi, genggamlah sampai baranya menjadi padam. Dia akan mati sendiri. Maknanya apa? Genggamlah sekuat-kuatnya sunnah ini. Separah apapun tantangan rintangannya. Dicela orang, disumpah serapa orang, dimaki orang, dikatakan sesat, dikatakan wahabi, apapun juga genggam erat sunnah Rasulullah ini. Mereka akan padam sendiri. Subhanallah. Antum ingat. Agama ini milik Allah SWT. Dia yang akan jaga. Berbagai macam ragam cara-cara ahl bid'ah memadamkan cahaya Allah ini tidak akan dapat mereka padamkan. Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallah afahim Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Mereka sebarkan fitnah, mereka tempelkan brosur-brosur selebaran sebelah, selebaran menjauhkan kaum, kaum muslimin daripada dakwah yang mulia ini yang berkah ini tidak akan mungkin demi Allah. Tapi akan semakin banyak dan semakin banyak karena di agama fitrah sampai datang kelak masanya turun yakni Al-Masih Isa bin Maryam dan keluarnya Al-Mahdi sampai kelak pasukan inilah akan memerangi orang-orang Yahudi yang sekarang la ilaha illallah menghinakan kaum muslimin di Palestina di tengah-tengah kaum muslimin yang banyak di bumi ini karena kebodohan mereka terhadap agama kurang pekahnya mereka pecah belahnya mereka karena nggak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW nanti kelak akan ada yakni masanya perbaikan-perbaikan kaum muslimin bersatu di atas sunnah ketika itulah akan datang janji Allah SWT kembali Allah berikan yakni kekuasaan itu di tangan kaum muslimin wallahu taala alam Iya, terima kasih Ustaz dan uh, ya di belakang Pak Lukman sudah menunggu. Kita coba angkat satu penelpon lagi. iya halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? dengan Muhammad Ansar di Batu Haji. Iya, silakan. Uh, gini Pak, ini akhir-akhir ini di media kan kita dengar berita ada dukun cilik itu yang mengobati dengan batu direndam ke air itu, kemudian airnya diminum gitu. Nah dukun ini jadi dukun ketika pasti dia kena petir gitu. Bagaimana kita mempercayai batu yang direndam ke air ini bisa menyembuhkan? Apakah ini termasuk kesirikan? Ya itu aja Pak ya. Ya. Iya, jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Ini kembali menunjukkan betapa parahnya akidah kaum muslimin. Subhanallah. Jangankan batu itu. Batu hajar aswad pun dicabut. Direndam dalam air kita minum dan kita sembuh dengannya. Dengan minum air ini. ya Dengan izin Allah SWT. Kalau kita imani batu hajar aswad ini yang mendatangkan kesembuhan, kita kafir keluar daripada Islam. Apalagi batu yang gak jelas. Ini menunjukkan betapa jauh jauh sekali kaum muslimin daripada akidah yang benar yang lurus. Berita seperti ini heboh, mereka percaya, mereka yakin. Kesembuhan itu datang daripada Allah SWT. Tidak ada makhluk yang bisa menyembuhkan. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya tentang Tuhan dia katakan, "Tuhanku, cipta langit bumi sampai dia katakan, "Wa idza maritu fahu yashfin." Jika aku sakit, dia yang menyembuhkanku. Kalau benar-benar batu ini penyembuh, tutup semua rumah sakit. Di dunia ini semua nggak perlu ada rumah sakit lagi. Dan anak kecil ini tidak akan pernah mati-mati, tidak akan pernah dapat penyakit. Subhanallah. Tetapi ikhwan terkadang sebagai bentuk ujian istidraj dengan takdir kau kauni, dengan takdir yang Allah telah takdirkan, ketentukan, ya, dengan upaya-upaya yang dia haram, Allah SWT berkehendak sembuhkan penyakit tersebut. Sebagaimana orang datang ke dokter nggak sembuh-sembuh, ke dukun dia sembuh. Nauzubillah min dzalik. Apakah dukun yang menyembuhkan? Tidak. Karena kesembuhan itu bukan milik dukun. Bahkan banyak dukun yang bengek, komplikasi, stres. Banyak dukun yang penampilannya nggak ngerti kita. Menunjukkan akalnya stres, urakan, rambutnya nggak Jelas, orang seperti ini, subhanallah. Dia aja stres. Rumah tangganya benar dan seterusnya. Allah Akbar. Ini karena bodohnya kita terhadap agama Islam. Kesembuhan itu milik Allah, bukan milik si fulan, bukan milik dokter, bukan milik anak kecil tersebut. Yang menjadi fitnah bagi manusia. Bagaimana jika datang dajjal kepada kita? Ini yang perkara yang rendah sekalipun betapa rendahnya akidah kaum muslimin disebarkan di televisi, disebarkan di mana-mana, antum percaya. Udah korban akidah, terancam akidah. Bagaimana kalau keluar nanti dajjal yang berkata kepada langit, "Turunkan hujan, turun dia." La ilaha illallah. Dia katakan kepada bumi, "Tumbuhkan." Maka keluarlah tumbuh-tumbuhan, dia katakan kepada satu kami beriman dengan, dengannya, banyaklah harta kalian, jadi banyak harta mereka melimpah ruah. La ilaha illallah. Subhanallah. Dia bunuh seorang pemuda kemudian dia hidupkan kembali. La ilaha illallah. Apalagi kita mau jadi apa kita semua? Hancur semua, kufur semua, murtad semua. Ini masih perkara yang kecil seperti itu kita yakini sekali. Kalaupun orang sembuh dengan minum air tersebut, itu dengan takdir kauni Allah SWT. Bukan air, bukan batu itu yang menyembuhkan. Dan tidak pernah Allah jadikan batu itu sebagai penyembuh. Kalau dikatakan Allah SWT yang menyembuhkan, ini sebagai sarana. Tidak pernah Allah jadikan batu sebagai sarana penyembuhan. Tapi kalau anda kata mau cari kesembuhan, cari pada perkara-perkara yang Allah SWT izinkan. Pada madu, pada habatus sauda, kurma ajwa, yang kata Rasulullah yang memakan kurma ajwa tujuh butir dia akan terpelihara daripada sihir subhanallah air zam-zam bukan keris bukan batu dan seterusnya maka karena itulah kaum muslimin belajarlah antum belajarlah anda kepada agama anda subhanallah itu anak kecil pasti akan mati kelak dan pasti dia akan ditimpa penyakit subhanallah yakinlah ikhwan ibadallah ini makanya kita kembali mengulang-ulang banyak-banyak kamu muslim belajar agama ini. Jangan gila dengan dunia. Pagi, sore, siang, malam mulai mata terbuka sampai mata terpejam dunia. Gak ada bagian untuk agama, sholatnya lalai. Belajar agama tidak. Subhanallah, televisi pagi, sore, siang, malam 24 jam full time. Quran dia tutup, hadis tidak dengarkan. Subhanallah, mau jadi apa kita? Tidak akan mungkin Kaum muslimin yang meyakini perkara-perkara seperti ini nggak akan mungkin Allah menangkan kita dengan kaum muslimin seperti itu. Yang percaya kepada batu nggak akan mungkin Allah menangkan kita demi Allah. Makanya wajar kalau anda kata berbagai macam musibah menimpa negeri kaum muslimin karena mereka yakinnya kepada batu, kepada dukun, kepada jimat. Seharusnya mereka mengadu kepada Allah, mengadu kepada dukun, kepada wali yang telah meninggal dan seterusnya. Belajarlah akidah ikhwan ibadah Allah. wallahu taala alam. Barakallahu khairu Ustaz atas jawabannya dan uh, Ustaz mungkin untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini pertanyaan dari saya nih Ustaz. Iya, uh, Ustaz tadi dijelaskan bahwa mengingkari salah satu syariat Islam seseorang bisa menjadi kafir dan syariat Islam yang paling tinggi yang paling agung adalah tauhid. Tetapi kenyataannya justru uh, di perkara tauhid inilah yang kaum muslimin banyak tergelincir. Nah, pertanyaan saya apa kira-kira penyebab dan gimana kira-kira solusinya? Tayyip. Penyebabnya diantaranya adalah kejahilan yang tadi kita ulang-ulang. Kejahilan. Kenapa muncul kejahilan? Karena emang subhanallah dari turun temurun kita tidak diajarkan tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah saja. Yang diajarkan adalah perkara-perkara fikih, bagaimana bertahara, jenis-jenis air, air mustakmal, air ini, air itu. Kalaupun tauhid diajarkan sifat 20, sifat 13, sifat 7. Mana tauhid uluhiyah? Gak ada. Paling rububiyah saja. Mana tak ada semua sifat hilang. Subhanallah. Ini karena kejahilan. Pertama, pertama karena faktor kejahilan kaum muslimin. Yang kedua karena taklid terhadap ah, warisan nenek moyang leluhur. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala tharihim muqtadun. Kami dapati nenek moyang kami dalam satu cara. Maka begitulah kami perbuat. Yang ketiga, yakni taklid buta mengikuti pendapat orang-orang tertentu. Jika yang kedua itu taklid kepada apa-apa yang dapat oleh nenek moyang yang ketiga kepada orang tertentu, madhab tertentu tanpa pernah pakai akalnya untuk menilai kembali, menimbang kembali benar atau tidak yang dia ucapkan. Salah atau tidak? Pokoknya karena ini pengikutnya banyak pasti benar, tidak bukan itu kaidah. Ini karena yang ngikutinnya orang-orang besar semua pasti ini benar, tidak bukan itu kaidah. Ini yang mengikutinya orang-orang kaya, tidak. Bukan itu standar. Ini karena pengikutnya sampai seluruh jutaan manusia. Kalau mereka kumpul sampai berjuta-juta kumpul satu negeri. Bukan itu standarnya, bukan. Standarnya adalah Quran, sunnah Rasulullah yang dipahami oleh sebaik-baik zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentunya didikan orang tua yang tidak jelas. Banyak sekali faktor-faktornya. Orang tua itu yang membuat warna kepada anak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Banyak orang tua yang gila cari harta pagi, sore, siang, malam, dua-duanya pergi, anak tinggal. Subhanallah, enggak diajarkan, pulang-pulang udah capek, tinggal tidur saja dia. La ilaha illallah, subhanallah. Anak-anaknya ketika besar enggak ada perhatian orang tua, kumpul sama geng-gengnya. Subhanallah. Rusak, moral hancur binasa karena kurang kontrol orang tua. Kemudian yang faktor berat lainnya adalah segala macam media-media. Media audiovisual, Semuanya. Media massa, subhanallah, semuanya turut andil dalam menyesatkan kaum muslimin. Subhanallah. Kemudian pelajaran-pelajaran tentang akidah hampir-hampir tidak ada dipelajari dalam jenjang-jenjang sekolah kecuali madrasah-madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada, porsinya sedikit sekali dan itu pun terkadang bukan akidah Rasulullah SAW diajarkan. Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lainnya. Ini sekian daripada sebab-sebab yakni penyimpangan kaum muslimin. Tentu kerujuknya uh, solusinya adalah kembali kepada ilmu, menyebarkan ilmu ya. Kemudian yang antara sebab lainnya adalah yakni munculnya doa-doa penyuruh-penyuruh kepada kesehatan. Mengajarkan manusia kepada kesehatan, menjajakan kesehatan kepada manusia agar manusia menyembah dirinya, mengikuti hawa nafsunya yang balikkan fakta, ayat-ayat, hadis-hadis dia putarbalikkan, dia gelintir supaya sesuai dengan keinginannya. Agama dijadikan sebagai modal untuk mencari harta, jabatan, ya, pengikut dan seterusnya. Waliyadzubillah. Maka tentu di antara solusinya adalah harus banyak para dai-dai yang tidak ada tendensi kecuali hanya menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cari dunia, tidak cari jabatan, kedudukan, tidak peduli dengan itu semuanya. Dia hanya mengajak orang agar mengetahui bagaimana menjadi hamba yang benar, beribadah kepada Allah yang benar. Tidak dia masuk dalam partai, golongan, kelompok dan seterusnya enggak. Yang membuat terpecah belah kaum muslimin. Subhanallah. Kita perlukan dai-dai seperti ini yang berbicara kepada akar masalah tauhid yang banyak diabaikan kaum muslimin, memperbaiki ibadahnya kaum muslimin, akhlaknya kaum muslimin dan seterusnya. Walau berbagai macam fitnah disebutkan kepada mereka. Tukang pecah belah, arogan seterusnya ini semua fitnah belaka ya tidak ada dasarnya dalam agama Islam begitu juga mereka ucapkan kepada Rasulullah SAW Rasulullah dianggap tukang pecah belah dianggap tukang sihir dianggap penyair dianggap gila dan seterusnya ketika dia didakwakan tauhid maka bersabarlah ya doa Islam sesungguhnya Allah bersama anda dan pasti Allah akan menangkan agama ini wallahu taala alam